Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran Barang siapa yang melakukan keburukan sedikit apapun, maka akan dia lihat hasilnya. Sebagian salah mengatakan, sebagian orang menyangka bahwa yang akan diadab oleh Allah hanyalah dosa-dosa yang besar. Tidak seluruh kemaksiatan sekecil apapun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat Abu Bakar radhiyallahu taala menangis. Contohnya perkara yang ringan yang orang mengatakan ah cuma cuma ngelihat sedikit aja kok enggak jadi masalah. Cuma gibah sedikit aja kok jadi masalah sesekali. Orang lain saya kan gibah sesekali aja. Jadi sesekali ini dicatat enggak? Emang enggak dicatat? Apalagi yang suka bergibah ria. Saya cuma ngelihat cewek sesekali. Emang ngelihat sesekali nggak dicatat, apalagi yang sering melihat terus. Kan cuma tidak lihat langsung, cuma lihat di televisi atau di komputer. Emang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang berfirman, Ya alamu kha'inatal a'yun wa ma sudur." Dialah Allah yang mengetahui lirikan pengkhianatan, lirikan pandangan mata. Bahkan Allah mengetahui isi hati manusia. Jangankan lirikan matamu, isi hatimu juga Allah tahu. Kamu hasad, kamu dengki, emang tidak dicatat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang lirikan matamu cuma sekejap satu detik tidak dilihat, Allah Allah catat. Datang pekerjaan terlambat, ah cuma terlambat satu jam saja nggak jadi. Satu jam tidak ini jadi masalah. Kamu kerja dapat gaji gara-gara kerjamu ini. Pekerjaanmu harus kau kerjakan dengan baik. Kalau kamu datang terlambat pulang paling cepat, berarti kamu makan uang haram. Berarti ada gaji yang dari perkara yang haram. Semua orang mempermudah sekarang ah, masalah sepele, masalah nggak sepele, nggak ada yang sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap sepele. Hati-hatilah kalian. Fa innahunna yajta'mina 'ala ar-rajul fayuhliknahu. Sungguhnya dosa-dosa yang dianggap sepele tersebut akan berkumpul pada seorang, kemudian dosa-dosa tersebut akan membinasakannya. Dianggap sepele dan dia kira sedikit, ternyata banyak, dia terlalu sering. Ini sepele, ini sepele, ini sepele, tapi lama-lama jadi banyak. Akan binasakan dia pada suatu saat, terutama tatkala di hari kiamat. Oleh karena ini yang disebut oleh Nabi Alaihi Wasallam ayat ini. Al-ayatul jami'atul fadhdha ayat yang komprehensif yang sangat mencakup segala sesuatu dan dia istimewa. Yang barang siapa yang meyakini ayat ini, dia menjadikan ayat ini sebagai dusturnya, sebagai tolak ukurnya, sebagai buku pegangannya. Barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit apapun akan lihat hasilnya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sedikit apapun akan melihat hasilnya, maka dia akan bertakwa kepada Allah. Maka dia akan semangat beribadah. Dan dia akan semangat meninggalkan kemaksiatan. Kalau kita perhatikan surat ini, berbicara tentang hari kiamat. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Sebagaimana dalam ayat yang lain kata Allah, setiap jiwa akan melihat apa yang dilakukan akan hadir. Wa ma amilat min su, baik kebaikan maupun keburukan akan dilihat hadir pada hari kiamat. Akan dihadirkan catatan amal. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Orang-orang kafir akan mengatakan pada hari kiamat, ini kitab catatan apa ini seperti ini? Tidak ada pun yang dia tinggalkan sedikit baik yang kecil maupun yang besar semua dicatat. bahwa wajadu ma amilu hadira dan mereka akan melihat apa yang mereka kerjakan dihadirkan oleh Allah, baik catatannya maupun balasannya. Mereka akan lihat. Ayat ini memang berkaitan dengan hari kiamat. Tetapi sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya balasan kebaikan maupun balasan keburukan bukan cuma di akhirat, di dunia pun demikian dan banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara fi na'im wa innal fujjara fi jahim." Sungguhnya orang-orang yang baik dalam kenikmatan dan orang-orang yang fujar, pelaku kemaksiatan, fi jahim, dalam neraka. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang yang baik dalam kenikmatan dalam tiga kondisi. Kenikmatan dia mendapatkan kenikmatan di dunia, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan dia mendapatkan kebahagiaan tatkala di alam kubur dalam barzah dan dia akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna tatkala di akhirat. Oleh karenanya para salaf mengatakan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lan yadkhul jannata fil akhirah. Sungguhnya di dunia ada surga. Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk di surga akhirat. Artinya apa? Orang yang beriman dan beramal soleh, dia pasti merasakan kebahagiaan. Allah akan berikan hasil dari amalan soleh dia, berupa kebahagiaan. Sebelum dia meraih kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan yang abadi, dia sudah merasakan kebahagiaan di dunia. Demikian juga kebahagiaan tatkala di alam barzakh. Demikian juga para pelaku kemaksiatan, dia akan mendapatkan hasilnya di dunia sebelum di akhirat. Ini pendapat sebagian ulama. Oleh karenanya, seorang muslim tatkala melakukan kemaksiatan, apapun kemaksiatannya, maka dia akan melihat asarnya. Dia akan melihat dampaknya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah satu musibah yang menimpa kalian. Apapun musibah tersebut, kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah menimpa seorang muslim apapun, min hazanin wala ghammin, kesedihan maupun kuda, gundah gulana, wala wasobin wala nasobin, apakah keletihan maupun sakit, semuanya akan menjadi penghapus dosa. Ini menunjukkan ada hubungan dosa dengan musibah yang kita alami. Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab. may ya'mal su'an yujza bih." Pahala itu bukan dalam angan-angan kalian dan juga bukan di, menurut angan-angan ahlul kitab. May ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, kullu syai'in amilnahu nujza bihi ya Rasulullah, apakah setiap keburukan yang kita lakukan akan kita dibalas di akhirat kelak. Ini mengerikan. Tidak ada ampunan pasti dibalas. Maka Rasulullah SAW menjawab, Ghafarallahu laka ya Abu Bakrin. Semoga Allah mengampuni engkau wahai, wahai Abu Bakar. Alasta tamrat, bukankah kau sakit wahai Abu Bakar? Alasta tahzan, bukankah kau pernah sedih wahai Abu Bakar? Alasta tusibukal la'wa, bukankah kau distimpa dengan kesulitan-kesulitan hidup? Kata Abu Bakar, bala ya Rasulullah. Iya, saya merasakan itu semua. Kata Rasulullah SAW, inilah balasan yang Allah berikan di dunia. Artinya apa? Ada hubungan antara kemaksiatan dengan kesedihan, kegundah gulanaan, kesulitan yang kita hadapi, pasti ada pengaruh. Akan tapi, pengaruh yang sempurna di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan Barang siapa yang melakukan sedikit pun kebajikan, maka dia akan lihat hasilnya di akhirat. Di dunia juga ada dampaknya, tetapi akhirat adalah tempat pembalasan yang sempurna. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran Dan barang siapa yang melakukan keburukan sedikit apapun, maka dia akan lihat hasilnya. Di dunia ada hasilnya, ada dampaknya, tetapi dampak yang sempurna adalah di akhirat. Demikianlah para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang tafsir dari surat Az-Zalzalah. Semoga menambah keimanan kita dan semoga memotivasi kita untuk melakukan amalan soleh sedikit apapun dan memotivasi kita untuk menjauhkan diri kita dari dosa-dosa yang sering kita anggap sepele, kita anggap seakan-akan tidak dicatat oleh malaikat, akan tapi ternyata semuanya akan kita lihat hasilnya di akhirat kelak. Dan insya Allah besok kita akan lanjutkan dengan surat yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.